Dan di sini kita akan masuk kepada kalam Ibnu Qayyim. Ya, ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini membawakan keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kesyirikan dari syirik besar dan juga syirik syirik asghar, syirik kecil. Dan kemudian nanti akan dijelaskan <clears throat> bahwa orang-orang yang menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul wahhab rahimahullahu taala mereka berdalil dengan perkataannya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian mencatut nama beliau mengatakan bahwa Ibnu Qayyim menganggap bahwa perbuatan <clears throat> memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari jenis syirik asghar. Ini syubhat yang hmm, mereka menjadikan bahwa syirikan yang akbar itu termasuk dari syirik yang asghar. Menyembelih untuk selain Allah sujud khususnya di sini sujud kepada syekh. Ya. Itu sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang kata Ibnu Qayyim ini syirik asghar. Ini syubhat lainnya. Ya. Dan kita telah ketahui bahwa sujud menjadi ibadah, termasuk dari ibadah sarfuha li ghairillah, memberikannya kepada selain Allah termasuk daripada syirik syirik akbar. Kira-kira begitu. Ya, pembahasan kita insyaallah taala. Baik berkata Ibnu Qayyim rahimahullah <clears throat> Qala Ibnu Qayyim fi Syarh Al-Manazil fi Bab At-Taubah. Berkata Ibnu Qayyim dalam Syarh Al-Manazil yaitu kitab beliau ya Madarijus Salikin pada bab tentang pembahasan taubat. Beliau bilang, "Wa amma syirku fa huwa Adapun kesyirikan itu ada dua katanya. Akbar wa asghar, besar dan kecil. Qala fal akbaru la yaghfiruhu Allah illa bitaubati minhu. Syirik besar itu tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat darinya. Wa huwa an yattakhidha min dunillahi niddan yaitu seperti menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu apakah dalam rububiyahnya ataukah dalam uluhiyahnya ataukah dalam asma dan sifatnya. Allah yuhibbu kama yuhibbullah. Dia mencintai selain Allah itu seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Jalla wa ala mengatakan wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan. Dia cinta kepada selain Allah itu seperti kecintaan kepada kepada Allah Subhanahu. Ya. Dari kecintaan yang melahirkan peribadahan. Ya, bukan kecintaan yang sifatnya qabih. Seperti kecintaan suami kepada istri, ya, ayah kepada anak, anak kepada orang tua ini tabii yang sifatnya manusiawi. Namun dia bisa berubah menjadi maksiat bahkan dia bisa berubah menjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu ya, walaupun asalnya dia adalah kecintaan yang sifatnya apa? tabii, sifatnya manusiawi. Kapan itu ketika dia melebihkan kecintaan kepada makhluk daripada kecintaannya kepada Allah atau menyamakan. Menyamakan kecintaannya kepada makhluk disetarakan dengan kecintaannya kepada Allah atau dia lebihkan. Ya, apalagi dia dia lebihkan. Nah. Ola dari sini kita ketahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memenggal ya, memenggal perkataannya Ibnu Qayyim karena yang beliau sampaikan di sini hanya yang terkait dengan pembahasan. Ya, itu sebutkan ya tidak semuanya. Qala wa minhum dan banyak dari mereka yaitu al-musyrikun. Balaktaruhum bahkan mayoritas dari mereka yuhibbuna alihatahum a'lam min mahabbatillah. Mencintai sesembahan-sembahan mereka lebih daripada kecintaan kepada Allah. Ya, karena kesyirikan yang akbar, yang besar memberikan sembelian kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, ya. bernadar untuk selain Allah. Itu sumbernya adalah al-mahabbah. Sumbernya adalah cinta. Ya, mereka lakukan hal itu karena ada kecintaan yang melahirkan pengagungan. Kemudian darinya timbullah peribadahan. Awalnya adalah kecintaan. Ya. A'dhamu min وَيَسْتَبْشِرُونَ بِذِكْرِهِمْ أَعْظَمْ مِنْ إِسْتِبْشَارِهِمْ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ Dan mereka lebih bergembira kapan mereka menyebut sesembahan-sembahan mereka lebih daripada kapan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, dan ini juga yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di hadis zaman, di zaman kita sekarang ini. Ya, kalau mereka disumpah dengan nama Allah, ya, mereka tidak terima. Mereka mau sumpah yang lain yang lebih berat menurutnya. Ya, sumpah pocong. Ya, ya, sumpah demi ya setan-setannya, demi jin-jinnya, demi kiai-kiainya. Nah, ini juga isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza dzukira Allah wahdahu" ya, ma'azzat qulubul ladzi isma'izzat. Apabila disebut nama Allah semata ismaizah. Hati mereka risih. Namun apabila disebut ya, nama Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala, barulah ketika itu mereka istabsyirun. Barulah ketika itu mereka bergembira. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam dalam Al-Qur'an. Allah istabsyiruna bi dzikrihim. Mereka merasa gembira dengan mengingat-ingat sembahan mereka. A'zam min istibsyarihim dengan kegembiraan yang lebih besar daripada kegembiraan ila dzakarallaha wahdah. Kalau mereka menyebut nama Allah saja. Jadi kalau ya mereka mengingat Allah saja biasa. Tapi kalau yang disebut adalah kesembahannya selain Allah Subhanahu wa taala timbul setakut mereka. Ya. Oleh karena itu kita dapati pengagungan mereka kepada tempat-tempat yang dikeramatkan lebih daripada pengagungan mereka kepada masjid. Ya pengagungan mereka kepada ya, sesembahan-sesembahan mereka itu lebih besar daripada pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yaghdabuna limuntaqisi ma'budihim wa alihatihim min al-masyayikh a'zam mimma yaghdabuna idan taqasa ahadun rabbal alamin. Dan mereka marah mengungkapkan kemarahan di hadapan orang yang menghinakan sesembahan mereka dan tuhan-tuhan mereka dari para masyayikh ya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, tempat-tempat yang diagungkan dengan kemarahan yang lebih besar. Mimma yaqdabun idan taqasa ahadun rabbal alamin. Ya, berbeda dengan kalau ada orang meremehkan Allah Subhanahu mereka biasa aja. Tapi kalau yang diremehkan adalah ya, kuburan walinya ya, bahwa mereka la yu'badun, mereka nggak boleh diibadahi mereka marah. Ya. Tapi kalau yang dihina adalah Allah Subhanahu wa taala, mereka tenang-tenang saja. Allah waqad syahadna hadza. Dan kami telah saksikan yang seperti ini. Hadza nahnu wa ghairuna. Kami dan selain kami. Minum jahwatan, Kami saksikan yang seperti ini dengan terang-terangan. Wa tara ahadahum dzikra ilahihi wa min dunillahi ala lisanihi daidanan lahu in qama wa in Dan kalian dapati mereka telah menjadikan yang namanya zikir menyebut Tuhannya dan sesembahannya selain Allah itu sebagai daidanan ya sebagai zikir yang sering mereka ucap ya di lisan mereka ya bukan zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ya ditimpa musibah, mereka katakan madad ya Badawi, madad ya Husain. Enggak lagi mereka katakan astagfirullahalazim. Ya, tidak dikatakan subhanallah. Seperti halnya kaum muslimin, namun mereka lebih sering lisannya mengucapkan apa? Selain Allah, sesembahan-sembahannya. Ya Tuhan-Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, in qama wa in Kapan saja. Saat berdiri, saat duduk, wa in athura wa in marad. Ya, ketika dia sehat atau dalam kondisi sakit. Yang diingat siapa? Tuhannya selain Allah. Wa nistauhash. Dan begitu juga ketika mereka ya, dalam kondisi sulit. Wa dzakara ilaha wa ma'budahu min dunillahi fa ali fa ilahi wa ma'budihi min dunillahi wal ghalib ala qalbi wa lisani. Maka mengingat sesembahannya selain Allah. Ya, Itulah yang dominan terdapat dalam hatinya dan juga terucap dalam lisannya. Wa wala yunkiru dan dia tidak mengingkari yang demikian itu. Ya. Bahwa ada dalam dirinya pengagungan yang lebih besar kepada selain Allah daripada kepada Allah. Wa yazumu annahu baba hajati ila Allah dan mereka menyangka bahwa itulah pintu hajat kebutuhannya kepada Allah. Jadi kapan mereka ada kebutuhan, ada hajat, mereka tidak pergi ke masjid. Mereka pergi ke makam keramat. Ya, mereka datangi kuburan wali. Mereka pergi ke Gunung Lawu. Ya, mereka menyembelih untuk selain Allah baga hajat. Ya. Kapan dia butuh pertolongan, kapan dia membutuhkan ya, bantuan dari Allah Subhanahu butuh rezeki, ya. jodoh. Ya. Ingin sembuh dari penyakit, mereka tidak pergi kepada Allah, tidak kembali kepada Allah. Melainkan dia datang kepada sesembahannya, kepada Tuhannya selain Allah. Allah wa syafi'i indah. Dan menganggap bahwa sembahannya itu adalah pemberi syafaat baginya di sisi Allah. Wa wasilati ilaih. Dan sarana untuk ya, jalan menuju Allah. Ini lawan orang-orang musyrikun. Ya, yang didapati oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di zamannya. Lalu apa kata beliau? Qala wa hakadha kana ubad al-asnam salah. Dan seperti itu dahulu para penyembah berhala di zaman Nabi mereka ini sama. Ya. Jadi seperti itu para ulama kita Mereka melihat kepada realita apa yang ada di hadapannya. Kemudian mereka bandingkan dengan apa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masyarakat musyrikin jahilin. Kemudian mereka dapati ada kesamaan kemiripan, kemudian hukumnya sama. Wa tad'u um, kana dan asnami sawa. Nah, seperti itulah dahulu para penyembah berhala dengan mereka ini hukumnya sama. Kalau adalah al qadar. waladhi qama biqulubihim. Dan kadar yang seperti ini, yaitu kecintaan kepada sembahan-sembahan mereka. Ya. Dari kecintaan yang menjadikan mereka jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Inilah yang terdapat dalam hati-hati mereka. Wa tawaratahu al musyriquna bihasbi ikhtilafi alihatihim. Dan diwariskanlah keyakinan seperti ini oleh orang-orang musyrikin ya. Bihasbi ikhtilafi alihatihim. Walaupun sembahan mereka ini tidak sama yang ini menyembah Latta, yang ini menyembah Uzza, yang ini menyembah Manat, yang ini menyembah Qadir Jailani, yang ini menyembah Badawi, yang ini menyembah ya Syekh Siti yang ini menyembah ya Sunan Gunung Jati, yang ini menyembah Gubah Haddad, yang ini menyembah ya eh, Pangeran Jayakarta. Ya. Bihasbi ikhtilafi alihatim. Walaupun sembahan-sembahan mereka objek ya, kesembahan mereka itu berbeda. Namun kadar yang menyebabkan mereka jatuh kepada kesyirikan itulah apa? Al-mahabbah itu. Cintaan yang melahirkan pengagungan, memberikan ya, peribadahan kepada selain Allah. Inilah yang tawaratu al-musyrikun. Ya. Mereka saling waris mewarisi. Faulaika kanat aliyatun minal hajar. Dahulu mereka itu kata Ibnu Qayyim, sembahan mereka itu dari batu wa ghairuhum ittakhadhuha minal bashar sedangkan selain mereka telah menjadikan sembahan dari bangsa manusia Allah Allah taala hakian an aslafi haula'il musyrikin Allah taala berfirman mengisahkan tentang pendahulu-pendahulu mereka dari orang-orang musyrik Kata Allah walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai sembah, sebagai penolong-penolongnya. Mereka berkata, kami tidak beribadah kepada mereka. Illa liyuqarribuna Allah zulfa. Kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, alasannya adalah tawassul. Jadi mereka memberikan ibadah itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kata Allah, "Qala Allah yahkum bainahum fi hum fi yakhtalifun." Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka, di antara al-muwahhidin wal musyrikin, di antara ahli tauhid dengan orang-orang yang menolaknya. Fi hum fi yakhtalifun. Terhadap apa yang mereka perdebatkan, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dusta keyakinannya lagi sangat ingkar, sangat kafir keyakinannya. Adalah dalam ayat ini kita dapati bahwa Allah Azza wa Jalla yang mengklaim bahwa keyakinan ini apa? Kufur. Ya. Bahwa keyakinan ini adalah apa? Kufur. Ya, terdapat dalam ya, ayat ini. Az-Zumar ayat 3. Setelah Allah Azza wa Jalla sebutkan jenis perbuatannya memberikan ibadah kepada selain Allah dengan asumsi bahwa selain Allah itu hanya perantara. Lalu Allah cap di akhir ayat, Inna Allah la yahdi. Allah tidak memberi petunjuk. Man huwa kathibun, kepada orang yang dusta keyakinannya. Kafar, dusta itu maksudnya khilaf al-waqi'. Tidak sama dengan realita. Karena mereka mengklaim bahwa Allah punya perantara dalam ibadah. Sedangkan Allah tidak menerima klaim itu. Ya, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ اسْتَجِبْ لَكُمْ Rabb kalian berkata, Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Allah nggak bilang minta melalui fulan, melalui alan, melalui syekh fulan, melalui kiai alan, melalui mbah fulan, melalui mbah alan. Ya. ya, namun mereka mengklaim bahwa minta kepada Allah harus melalui orang saleh, harus melalui wali, harus dengan memberikan ibadah, menyembelih di situ, ya, sehingga mereka jadi kafir bukan muslim. Dan yang mengklaim itu adalah Allah Azza wa Jalla. Abdul Qayyim qala thumma syahida alaihi bil kufri wal kadhib. Kemudian Allah ya mempersaksikan bahwa mereka ini telah kafir dan dusta. Mereka telah jatuh kepada kekufuran dan kedustaan. Akhbara annahu la yahdihim. Nah, Allah beritakan bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Faqala Allah bilang, "Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar." Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada siapa yang dusta dan lagi sangat ingkar. Kafar ya bentuk sirah mubalaghah dari ya kufur. Ya sangat ingkar. Ya. Nah, <clears throat> gitu juga dalam surat Yunus ya di ayat yang ke-18. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebut keyakinan itu sebagai kesyirikan. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut di akhir ayatnya bahwa keyakinan itu sebagai kesyirikan. Qala fa fadhi halu man ittakhadha min dunillahi waliyan. Inilah kondisi orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong. Yazmu annahu yuqarribu ila Allah, menyangka ya bahwa walinya itu bisa mendekatkan dia kepada Allah. Ini lawannya banyak dari orang-orang yang mengaku muslim sekarang ini. Ya, mereka mengambil perantara-perantara dalam ibadah, mengambil orang-orang soleh, mengambil para wali, para nabi. Ya, menyangka bahwa mereka ini bisa mendekatkan diri-diri orang yang menyembahnya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisinya kata Ibnu Qayyim. Kata beliau qala wa ma'azzu man yakhlusu Alangkah sedikit orang yang selamat dari penyakit ini oma'an ya maksudnya alangkah ya sedikitnya man yakhlusu min hadha yang selamat dari penyakit ini bal ma'azzu man la yu'adi man ankarahu bahkan alangkah sedikitnya orang-orang yang tidak memusuhi orang-orang yang mengingkarinya artinya apa bahwa mayoritas orang memusuhi orang-orang yang mengingkari hal ini ya, mayoritas manusia mereka mengingkari orang-orang yang ya mengoreksi praktek ibadah kaum ya musyrikin. Ya, baik dia dari musyrikin asli ataupun yang mengaku muslim. Ya. Allah alladhi qama biqulubi haula'il musyrikin wa Dan perkara yang ada dalam hatinya mereka, orang-orang musyrikin dan para pendahulu mereka itu adalah an alihatahum tashfa' lahum indallah. Yaitu bahwa sesembahan-sembahan mereka itu mereka anggap bisa memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ini kadar. Ya. Yang ada dalam hatinya orang-orang musyrikin dulu dan juga sekarang. Waladzi qama biqulubi haula'il musyrikin maksudnya di zaman Perkara yang ada dalam hatinya orang-orang musyrik maksudnya di zaman beliau. wasala fihim dan terdahulu mereka. Maksudnya di zaman Nabi SAW dan sebelumnya sampai zaman Nuh. Ya. itu sama, apa itu? Anna aliyatam tashfa'lahu minallah. Bahwa sembahan mereka, menurut mereka, itu bisa memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Ya, bahwa orang-orang saleh Ya. Di zaman Nuh siapa? waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uq wa nasra. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Latta, ada Uzza, ada Manat. Ya, bahkan ada 360 berhala di dalam Ka'bah. Ya, semua kabilah punya sembah sendiri Ya, yang paling besarnya adalah Hubal. Yang dibawa oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ya. Dan dialah orang yang pertama kali memasukkan ajaran kesyirikan kepada bangsa Arab. Dialah orangnya. Nah, antara musyrikin sekarang dan juga musyrikin dulu kesamaannya di sini. Apa itu? Mereka beranggap dan menganggap bahwa sesembahan-sembahan mereka itu bisa memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Cuma itu. Cuma itu. Jadi mereka tidak menganggap bahwa sembahan mereka itu menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta segala isi. Bisa memberi rizki, bisa menghidupkan, bisa enggak. Bukan itu. kan cuma apa? cuma menganggap bahwa mereka ini sembah-sembah ini bisa memberi syafaat, ya, bisa menjadi perantara, ya, bisa mendekatkan diri orang yang menyembahnya kepada Allah. Namun walaupun dengan kadar ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah qala wa hadza ainu syirk. Inilah syirik itu. Inilah kesyirikan itu. Jangan menganggap bahwa kesyirikan itu ya mengangkat Tuhan lain yang bisa menciptakan alam. Tuhan lain yang bisa menciptakan manusia. Ada Tuhan lain yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, menghidupkan orang mati. Tidak ada orang-orang musyrikin dulu dan sekarang yang beranggapan seperti itu. Ya, mereka mengakui bahwa yang bisa itu hanya Allah, namun mereka menganggap bahwa orang-orang soleh ini perantara dalam beribadah. Kemudian diberikanlah ibadah itu kepada orang-orang soleh. Inilah kadar yang terdapat dalam hatinya orang-orang musyrikin dulu dan sekarang. Dan itulah kesyirikan itu. Wahada inu syirik. Inilah kesyirikan itu. Allah waqad ankara Allah alaihim dzalika fi kitab waqtalah. Dan sungguh Allah telah mengingkari yang seperti ini kepada mereka. Dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Quran, waqtalah. Dan Allah jelaskan akan batilnya keyakinan ini. Wa akhbara anna syafa'ata kullahu lillah. Allah mengabarkan bahwasanya syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah. Ya, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit. Syafaat mereka tidak berguna sama sekali kecuali setelah ada izin dari Allah dan untuk siapa yang Allah ridhai. Ini menunjukkan bahwa syafaat itu hanya milik milik Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ini menunjukkan bahwa kepemilikan syafaat itu mutlak di tangan Allah, tidak dimiliki oleh tidak nabi, tidak malaikat, tidak orang soleh, tidak selainnya. Mereka cuma dikasih wewenang untuk memberi. Maka mintanya kepada yang memiliki itu siapa? Allah Rabbul yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala thumma dzakara asy-syekh rahimahullah faslan tawilan fi taqrir hadha syirk al-akbar. Kemudian asy-syekh yaitu asy-syekh yang dimaksud adalah Ibnu Qayyim. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan pasal yang panjang yang menerangkan tentang syirik akbar ini, takrir. Ya. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala qala walakin ta'ammal qawla. Tapi perhatikanlah ucapannya Ibnu Qayyim tadi. Wa ma'a'azzu man yakhlusu min hadha. Ma'a'azzu artinya ma'aqal. Alangkah sedikit orang yang selamat dari ini, dari perkara ini. Ya. Nah, karena itu Nabi saw mengatakan wasallam mengatakan bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban. Islam muncul dianggap asing. Ketika Islam muncul, apa yang pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teriakkan? Panjangin jenggot kalian, gitu. Ya, angkat patah kaki kalian, gitu. Pakai jubah, jangan pakai pantalon. Ya. Perempuan-perempuan bercadarlah. Itu yang pertama kali disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mana? Atau apa yang pertama kali disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qulu la ilaha illallah Itu la ilaha jadi ini maksud pada al-Islamu ghariban, Islam itu muncul dianggap asing itu apa? La ilaha illallah. Tidak, la ilaha illallah muncul di asing. Ya. Kemudian masuklah manusia bergelombang demi gelombang ke dalam Islam. Ya. Wa sayaudu ghariban dan akan kembali asing apanya? Tauhid. Ya, tauhidnya itu. Seperti itu. Walau ma'izzu man yakmusu min hadha, alangkah sedikit orang yang selamat dari hal ini. Bal ma'azzu man la yu'adi man angkarah. Bahkan alangkah sedikitnya orang-orang yang tidak memusuhi orang-orang yang mengingkarinya. Artinya kebanyakan orang memusuhi orang-orang yang mengingkari kesyirikan. Ya. Seperti ketika Nabi SAW alaihi wasallam dibawa oleh istrinya itu Khadijah ke mana? anak pamannya, sepupunya, itu siapa Waraqah. Ya. Kemudian ceritakanlah kepada Waraqah apa yang dilihat. Ya. Lalu apa kata Waraqah? Innahu namus. Yang kamu lihat itu namus. di ata ala Musa, yang pernah datang kepada Musa. Sekarang datang kepadamu. Ya laitani kuntu jada'a. Alangkah bahagianya aku jika aku ketika itu masih muda, jaga. itu kambing masih sehat, masih muda. Masih ABG. Lompat sana, lompat sana. Ya. if yukhrijuka qaumuk ketika kaummu mengusirmu. Kata Nabi Allah mukhrijiyahum, apa mereka akan mengusirmu? Kata Warqah enggak ada seorang pun datang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali kaummu akan mengusirmu, dan akan dimusuhi dan akan disakiti. Jadi kebanyakan orang memusuhi siapa saja yang mengingkari syirik. Kata Syekh Muhammad Perhatikanlah ucapannya ini. Yatabayyan laka butlani syubah. Tampaklah olehmu akan batalnya syubahat allati adla bihal mulhid yang digunakan oleh orang-orang mulhid, orang-orang yang menyimpang. Wa anna kalam asy-syekh fil fasl tsani yadullu 'alaiha dan menganggap bahwa ucapan Ibnu Qayyim pada pasal yang kedua yang akan disebutkan nanti itu mendukungnya. Ini yang saya maksud tadi di awal kita buka kajian bahwa orang-orang yang musyrikin berdalil dengan kalamnya Ibnu Qayyim. Musyrikin di sini maksudnya siapa? Mereka yang mengaku muslim. Karena berdalil dengan ucapannya Ibnu Qayyim. Ya, bahwa sujud kepada selain Allah syirik asghar Allah wa za'ama anna kalam Syekh fil fasl tsani yadullu 'alaiha. Dan menyangka bahwa ucapannya Ibnu Qayyim pada pasal yang kedua itu mendukungnya. Bahwa itu bukan syirik akbar, itu cuma syirik asghar sehingga akhirnya mereka meremehkan perkara kesyirikan. Kan cuma syirik asgar katanya. Tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Watayati taqriru insya'allahu taala akan datang penjelasannya insya'allahu taala. Qala wa dzakara fi akhir hadil fasl. Kemudian kata Syekh Muhammad dan Al-Imam al menyebutkan di akhir pasal ini عن الفصل الأول في الشرك الأكبر كما هو مقصد الله فصل البرنامة تنتم شرك أكبر الآية التي في سورة سبأ سبوة آية نتدفت لهم سورة سبأ يتو من الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما له فيهما من شرك وما له من من ظهير ولا تنبع الشفاعه عنده الا لمن اذن له وتكلم عليه Beliau menyebutkan ayat ini di akhir dari pasal yang pertama itu tentang syirik akbar, yaitu firman Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin. Ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, serulah apa yang kalian sangka bahwa mereka adalah tandingan ya Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu tidak memiliki walau sekecil biji zarah ya tidak di langit walaupun dan juga tidak di bumi mereka tidak menguasai kepemilikan ya bahwa kepemilikan alam semesta ini seluruhnya mutlak di tangan Allah Jalla ya walau sekecil debu mereka nggak memiliki kalau kita merasa memiliki misalnya kita punya rumah ya namun itu kepemilikan yang tidak sempurna kapan Allah ingin ambil tidak ada seorang pun sanggup untuk menolaknya. Ya. Artinya kepemilikan yang sempurna itu hanya milik Allah. Saya punya duit kok kata Ustaz tidak memiliki. Kalau Allah ingin ambil dalam sekejap itu akan sirna. Itu kepemilikan yang nisbi Ya. Dan sembahan-sembahan musyrikin tidak memiliki apapun di alam ini. Artinya muntafi ya, hilang darinya sebab dia diibadahi. Itu kepemilikan secara keseluruhan. Karena yang berhak diibadahi hanya siapa? Yang memiliki. Wala wa ma lahu min syirkin. Dan mereka bukan pula sekutu dalam hal kepemilikan. Ya, saya punya perusahaan ya. Kemudian ya, partner saya punya sebagian. Ya, itu namanya sekutu. Ya, berserikat dalam usaha. Ya, saya dan dia sama-sama memiliki kepemilikan. Kalau sembahan musyrikin tidak memiliki secara keseluruhan, oh barangkali dia ya memiliki ya kepemilikan sebagian. Itu pun juga dinafikan oleh Allah Jalla Ya, sehingga tidak ada tidak ada juga alasan dari sisi ini bahwa mereka beribadah. Ya, ini ayat yang azim yang menjelaskan akan batilnya kesyirikan. Wa lahum bihi min Tidak boleh mereka memiliki kepemilikan walau sebagian sebagai partner. Ya. Wa ma lahum minhum min dhahir, wa ma lahum minhum min dhahir. Dan begitu juga mereka bukan penolong bagi Allah. Kalau bukan sebagai pemilik barangkali ya, dia punya andil dalam penciptaan. Ya, sehingga dia masih punya alasan untuk diibadahi. Memang semua milik Allah. Keseluruhan dan sebagian punya Allah. Namun dalam penciptaan mungkin Allah dulu ditolong nih sama dia. Ini pun juga dinafikan oleh Allah. Wa ma minhum Allah juga tidak memiliki penolong dalam penciptaannya. Alam semesta ini. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina Oh, kalau bukan ya Allah ditolong oleh mereka, barangkali mereka ini ya memiliki syafaat. Bahwa ucapannya didengar oleh Allah. Ya. Syafaatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ini pun juga dinafikan oleh Allah Jalla wa'ala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Dan syafaat itu tidak berguna di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah Azza wa Jalla izinkan. Sehingga ya, pupuslah harapan ya, dan hilanglah semua alasan dari segala macam sisi bahwa selain Allah itu berhak untuk di diibadahi. Katakanlah 'alaiha dan Ibn Qayyim berbicara tentang ayat ini maksudnya beliau mensyarahnya dan menerangkan akan maknanya. Baik. Kemudian berkata beliau, qala Qal qal, wal Qur'anu mamlu'un min amzaliha, wa Dan Al-Qur'an ini penuh dengan ayat-ayat yang seperti ini. Ya, menerangkan tentang batalnya kesyirikan. Apa yakhluqu kama la yakhluqu afala taqilun? Apakah yang bisa menciptakan mau disamakan dengan yang tidak bisa menciptakan Tidaklah kalian berakal? Makanya perkara at-tauhid ya merupakan perkara yang paling jelas dalam Al-Qur'an. Ya. Pengetahuan tentangnya ya sama antara orang alimnya dan orang awamnya. Itu tauhid bahwa Allah satu-satunya berhak ibadah. Ya, cukup dengan membaca Al-Qur'an paham. Orang paham. Ya. Dikarenakan banyaknya dilalahnya dalam Al-Qur'an. Walakin aktsarun nas la yash'uruna bidukulil waqi' tahdahu wa tadammunuhu lahu. Nah, ini yang terjadi. Akan tapi banyak manusia tidak merasa ya, akan masuknya dia ke dalam realita itu. Ya, ويظنون في نوع و في فح في قوم قد خلوا ولم ي... ولم وارثا Dan mereka menyangka ya bahwa kesyirikan itu ya sudah berlalu. Dan tidak akan lagi terjadi di zamannya. Ketika dia baca Quran, dia nggak merasa bahwa realitanya itu seperti apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahwa masyarakat itu telah jatuh seperti yang Allah sebutkan. Ya. Dari kondisi orang-orang musyrikin yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Gitu. Baik syurun. Nggak merasa. Bidukulil wakil tahtahu. Bahwa realitanya itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Seperti itu. Wa yadunnuna. wa yadhunnunahu fi naw'in wa fi qawmin. Dan mereka menyangka bahwa kesyirikan itu itu ada itu jenis lain. Ya. Bukan yang ada di kaumnya. Bukan yang ada di masyarakatnya. Sebutkanlah bahwa itu Beda dengan apa yang dia hadapi oleh masyarakat. Gitu. Finau ini. Itu kusirikan Orang-orang musyrikun. Tapi yang dihadapi bukan. Ini orang masyarakat dari menyembelih di kuburan, pergi ke makam sunan gunung jati gitu, itu bukan. Beda dengan yang disebutkan Al-Quran. Dalam sebutan alam al untuk itu kesyirikan. Kalau ini bukan. Wa yadununahu. Finau. Wa fi qawmin qad khalau. Dan menyangka bahwa kesyirikan disebutkan dalam Al-Quran itu terjadi pada kaum yang sudah lewat aja. Sudah lewat. Walam yaqim warisan dan tidak akan lagi terjadi di zaman ini. Nah, ini akibat ghaflah. Bukan karena kelalaian. Dari petunjuk yang paling jelas dalam Al-Qur'an. ya. walau wa hadha wa huwa alladhi yahulu al qalb wa bain al Qur'an dan inilah yang menjadi penghalang dan tabir antara hati manusia dengan memahami Al-Qur'an. Apa itu? Ya, dia menyangka bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu kesyirikan yang tidak ada lagi modelnya di zamannya. Padahal Nabi SAW Wasallam mengatakan, La taqumus sa'ah hatta tattaribu aliyati daus. Ya, nisa idaus indadil khalasah. Tidak akan datang hari kiamat sampai wanita-wanita kabilah daus. Ya, nandak. Ya, tattaribu aliyah pantatnya goyang. Gitu, gitu ya. Nah, lihat itu bohong nandak kalau kata orang Betawi. Tahu nandak ya? Ngibing. Ya. Di mana? Di hadapan berhala yang namanya Dil Khalafah. La taqumu sa'ah hatta tu'bada Lata wal Uzza. Enggak akan datang hari kiamat sampai Lata Uzza kembali diibadahi. Eh. Ya. nah tentunya itu pakai proses, Pak. Ya, pakai proses tauhid dilupakan. Orang yang mengajarkan tauhid dimusuhi, dituduh dengan tuduhan-tuduhan Wahabi, takfiri, khawarij, ya. Sehingga orang pun a priori dengan tauhid. Ya, takut dengan tauhid. Ya, kolaborasi dengan orang-orang sekuler, orang-orang liberal. Dalam kondisi mereka nggak merasa bahwa mereka sebenarnya adalah ya, masuk dalam ya skenario itu. Memusuhi tauhid dan ahli tauhid. Nasallallahu alaihi itu yang terjadi. Sehingga meremehkan kesyirikan. Hingga akhirnya ya muncullah seperti yang disabdakan Nabi saw. ya latta uzza kembali di ibadahnya selain Allah subhanahu wa taala. Baik, qala وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن inilah yang menghalangi antara hati seorang dengan memahami Al-Qur'an. Wala amrullah Demi Allah, in kana ulaika qad khalau faqad warasahum man huwa mithluhum. Demi Allah, walaupun orang-orang musyrikin itu telah berlalu, sungguh mereka telah mewarisi orang-orang yang seperti mereka. Siapa yang bilang? Ya, Ibnu Ibnu Qayyim. Ya, di zamannya. Ya, di zamannya. Wala usyarun minum atau bahkan lebih jelek lagi dari mereka daripada orang-orang musyrikin dulu. Ya, audunahum atau kurang daripada itu. Qala wa al-Qur'an lahum katanawuli uli ulaik dan Al-Qur'an berbicara tentang mereka orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Persis seperti Al-Qur'an turun kepada orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Artinya kapan terjadi sebab maka hukumnya Itulah maksud dari bahwa Al-Qur'an ini berlaku sampai akhir zaman. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau kita anggap bahwa oh yang terjadi di sini bukan kesyirikan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, Bahwa kesyirikan tidak akan terjadi lagi di zaman sekarang. Ya, ini mirip dengan perkataan orang-orang sekuler. Al-Quran itu cocok untuk zaman dulu, zaman sekarang enggak. Ya, ada kemiripan akan hal itu. Ya. Qala Selanjutnya berkata beliau, "Qala wa tanawalul Qur'an lahum katanawuli li ulaik, walakin al-amra kama qala Umar bin Khattab." Akan tapi perkara ini persis seperti yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. "Innama tunqadu ural Islam urwatan urwah." Ya, tali Islam itu akan lepas seutas demi seutas. Idza nasha'a fil Islam man la ya'rifil jahiliyah. Apabila tumbuh dalam Islam orang yang tidak mengenal hakikat dari ajaran jahiliyah, sehingga dia tidak hati-hati darinya ya, tidak waspada darinya. Sehingga akhirnya ya, lepaslah Islam seutas demi seutas ya, sehingga ketika tauhid itu ya, lepas darinya, lepaslah Islam itu seluruhnya. Ya, tauhid itu lepas darinya, lepas Islam seluruhnya. Walaupun dia masih salat, walaupun dia masih puasa ketika Ramadan, walaupun dia masih membayar zakat, pergi haji, sedekah, kalau tauhid telah lepas darinya, lepaslah Islam itu seluruhnya dari dari dia. Qala wa hadha li'annahu idza lam ya'rif al-jahiliyah dan wa ma abaw al-Qur'an wa Zama, waqa'a fihi wa aqarrah wa da'a ilaihi wa sawwaba wa hasanah. Dan yang demikian ini karena apabila dia tidak mengenal jahiliyah itu hakikatnya dan tidak mengetahui kesyirikan dan apa yang dicela oleh Al-Qur'an waqa'a fihi wa Dia bisa terjatuh ke dalamnya dan mengakuinya. Terjatuh ke dalamnya dan menyetujuinya. Ya, kalau tidak mengenal jahiliyah. Ya, tidak mengenal kesyirikan. Dan apa yang Allah celah dalam Al-Quran dari kesyirikan. Ya, dia bisa terjatuh dalamnya dan menyetujuinya. Wada'ilai dan bahkan mengajak kepadanya. Merasa mengajak kepada Islam padahal dia mengajak kepada ajaran siapa? Abu Jahal. Wada ilaihi wasawwaba wa hasana menganggapnya itu sebagai ajaran yang benar. Berapa banyak sekarang orang yang menganggap bahwa boleh beribadah kepada makam Sunan Gunung Jati, ya Sunan Bonang, ya Kepamijahan, ya tempat kesyirikan. Coba ya Kepamijahan ini. Ya. Seperti itu. Tempat kesyirikan, situs kesyirikan besar. Ya. Bahkan orang pergi haji di situ. Allah wa ilai wa wa sallallahu dan menganggapnya itu adalah ajaran yang baik. Ya, perkara yang baik. Wa huwa la ya'rifu annahu alladhi kana 'alaihi ahlu jahiliyah. Dan dalam keadaan itu dia tidak menyadari annahu alladhi kana 'alaihi ahlu jahiliyah bahwa perbuatan yang dia lakukan itu itulah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au nadhiru atau semisal dengannya au syarrun minhu atau lebih jelek bahkan darinya au dunahu atau kurang dari itu kutu bidali ka'ural Islam. Sehingga dengan begitu lepaslah tali Islam itu. Jadi lepasnya dari Islam dengan lepasnya tauhid. Ya, walaupun dia masih sholat, rajin sholatnya, pakai imamah, serban, ya. Berlipat-lipat, ya. Pakai tasbih, ya. Pakai kesturi. walaupun walaupun dia pakai jubah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia masih sholat. Kalau dia memberikan ibadah kepada selain Allah, dari sahabat muslim, bukan orang Islam. Iya, bukan orang bukan Islam, bukan orang Islam. Fayang bidzalika 'ural Islam min qal an qalbih, sehingga lepaslah ya dengan demikian tali Islam dari hatinya. Wa ya'udul ma'ruf munkaran. <clears throat> Wal munkaru ma'rufan, wal bid'atu sunnatan wal sunnatu bid'atan. Sehingga di, di matanya kebenaran itu dilihat sebagai kemungkaran ahli tauhid ya dianggap sebagai orang yang musuh Islam, memecah belah kaum muslimin. Ya. Alatnya Yahudi. Orang yang mengajak kepada tauhid dianggap memusuhi orang saleh, tidak cinta kepada muriat Nabi. Ya, tidak cinta kepada habaib. Itu dua yang dialamatkan kepada orang yang menyuruh kepada at-tauhid. Wal munkaru ma'rufan. Dan perkara yang mungkar yaitu at-tauhid ya perkara yang mungkar ya dianggap sebagai perkara yang yang ma'ruf ya yaitu kesyirikan dianggap sebagai itulah agama ya itulah Islam ya itulah diwarisi oleh para nabi ya bahwa ini yang harus dibela ya walaupun dengan darah dan dengan harta wal bid'atu sunnatan bid'ah dianggap sunnah was sunnah dianggap bid'ah wa para ar lebih bi mahdil iman sehingga seorang dikafirkan karena keimanannya yang yang sempurna. Maksudnya ahli tauhid dianggap Orang yang mengingkari kesyirikan dianggap mereka kafir. Ya. Maksudnya kufur kepada Sebenarnya kufur kepada kesyirikan. Namun mereka menganggap telah kufur dari Islam. Wa yukaffaru ar-rajulu bi mahdhal iman wa tajrid tauhid Sehingga seorang dikafirkan disebabkan keimanannya yang yang murni ya dan tauhidnya yang bersih. Wa yubadda bi tajrid mutaba'ati rasul sallallahu alaihi wasallam wa al ahwa wal bid'ah. Dan seorang dianggap sebagai ahlul bid'ah disebabkan karena kesungguhannya dan keutuhannya dalam mengikuti Rasulullah dan meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah. Ya, orang yang mengikuti sunnah Nabi dianggap mubtadi, dianggap sebagai ahli bid'ah. Ya, mengingkari kesyirikan dianggap sebagai ahli bid'ah. Ya, disebut sebagai wahabi, mereka adalah ahli bid'ah. Itu yang terjadi. Ya. Wa man lahu basiratun wa qalbun hayy yara dhalika ayanan fallahu musta'an. Barang siapa yang memiliki mata hati, basirah. Ya, wa qalbun hayy dan hati yang hidup dia akan saksikan yang seperti itu. Jelas di hadapan matanya Allah al Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Ini yang terjadi. Allah Ta'ala a'la wa'alam. Baik. Alhamdulillah. Ya, lumayan kita dapat cukup banyak. Baik, barakallahu fikum.